kepada orang-orang kufar dan kaum munafikin dengan azab, siksa dan api neraka. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam merupakan penyelamat bagi umat manusia di dunia dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam diutus untuk memberantas berbagai macam kejahilan dan kebodohan. Oleh sebab itu dengan risalah Islam yang datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati yang terkunci, telinga-telinga yang tuli dan mata-mata yang buta. Bumi yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan kemudian menjadi bersinar dengan cahaya Islam. Jiwa-jiwa yang tercerai berai menjadi satu, keyakinan yang bengkok menjadi lurus. Sungguh besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saking besarnya jasa-jasa tersebut wajar. Kalau kita kaum muslimin diperintahkan untuk menunaikan hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setiap muslim semakin kuat dia menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia semakin kokoh di dalam memegang memegang bingkai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semakin banyak seorang hamba menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah kuat persaksiannya. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sih hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam Wajib untuk kita pelajari. Dan pepatah Arab mengatakan, "Faqidu syai' la yu'ti." Pepatah Arab mereka mengatakan, "Faqidu syai' la yu'ti." Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Begitu pula orang yang tidak mengerti, mengerti tidak mengetahui hak-hak Nabi Ali salatu wasallam bagaimana dia akan menunaikan hak-hak tersebut? Tidak akan bisa. Dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat banyak akan tapi pada majelis kali ini kita mencukupkan 5 sampai 6 saja apabila waktu masih mencukupi. Di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib untuk kita berikan yang pertama kita jadikan beliau sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Ini hak yang pertama. Apa hak Nabi? Kita jadikan beliau sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkara ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Antum semuanya sudah hafal ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada para, pada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada kalian suri tauladan yang baik. Berarti Nabi Ali Shallallahu Wasallam kita ikuti. Telah ada pada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam suri tauladan yang baik dipanuti liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah dan hari akhir. Jadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai petunjuk Anda dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah kita jadikan beliau sebagai pemimpin di dalam bersosial masyarakat, bertetangga, bahkan petunjuk beliau dijadikan sebagai pedoman di sebuah tatanan negara. Dijadikan petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagai pemutus atas apa-apa yang terjadi perselisian, pertikaian, permusuhan di antara mereka. Nabi alaihi wasallam yang dijadikan sebagai pemutus. Dan itu yang kita pegang. Dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, demi Allah. Mereka tidak beriman. Sampai menjadikan engkau sebagai hakim. Jadikan Nabi As sebagai pengutus. Di sini disebutkan tidak beriman. Berarti ini sifatnya kaum mukminin. Apa sifatnya kaum mukminin menjadikan Nabi alaihi sebagai hakimnya kita di berbagai macam perkara. menjadikan hakim atas perselisihan yang mereka miliki. anfusihim harajun mimma qadait wa yusallimu taslima. Dan tidak ada pada diri mereka perasaan beban berat kepada keputusan-keputusan yang telah diberikan oleh Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam dan mereka berusaha menerima dengan sepenuhnya. Ini kaum mukminin. Menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai suri tauladan, patokan. Sebagai pemimpin dan pemutus atas berbagai macam perselisihan, permusuhan, pertikaian dan berbagai macam problematika masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian hak yang kedua ta'atuhu fima amar Nabi Ali Shallallahu Wasallam ditaati atas segala perintah Ini hak beliau. Yang kedua, Nabi Ali Shallallahu Wasallam ditaati dalam segala macam perintahnya. Dan ini merupakan hak Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang paling besar beliau ditaati. Konsekuensinya tidak dimaksiati. Ya Ustaz, kenapa kau ini merupakan hak yang paling besar dibandingkan dengan hak-hak yang lain? Jawabannya ada tiga. Kenapa taat kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam merupakan hak yang paling besar bagi kaum mukminin? Sebabnya yang pertama ini barometer, ini tolak ukur ini timbangan. Ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari ketaatan antum kepada nabinya. Jadi semakin tinggi ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti semakin tinggi pula ketaatan dia kepada Allah. Dan sebaliknya kalau dia merasa nggak butuh, meremehkan, acuh, dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, berarti hamba itu jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May rasul faqad ata Allah." Yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi yang berusaha menjadikan ketaatan atas Nabi Ali Shallallahu Wasallam pedoman hidupnya maka bangga. Harus bersyukur. Berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang dipilih. Dilihat dari apa ketaatan dia kepada nabinya. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar Allah Akbar kenapa ini merupakan ketaatan yang paling besar pertama karena ini baru meter dilihat seorang hamba Berarti kalau dia taat kepada Rasulnya, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, dan sebaliknya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dengan taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebab turunnya rahmat dan ini mengantarkan kita kepada pintu hidayah. Ini yang menyebabkan taatnya Nabi merupakan hak yang paling besar. Dengan kita taat kepada beliau, sebab turunnya rahmat dan mengantarkan kita kepada pintu-pintu taufik. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ati'ur rasul la'allakum turhamun." Taati Rasul niscaya kalian akan dirahmati. Kalau sudah rahmat turun para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba itu akan merasa tenang. Hamba itu akan merasa nyaman, tentram, bahagia walaupun dia nggak punya. Kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, hamba tersebut akan bahagia, merasa lebih, merasa kona'ah, merasa ridha walaupun dia nggak punya. Dan di antara kunci turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berpegang teguhnya kita taat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau sudah taat, Anda akan terus diberikan lampu penerangan untuk mendapatkan hidayah. Di dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalian mendapatkan hidayah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang terakhir ikhwani afidhakumullah kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini merupakan tujuan harapan dari tujuan akhir umat manusia. Anak bertanya kepada antum sekalian, apa tujuan akhir dari umat manusia di muka bumi? Hah? Apa tujuan akhir kita? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Ini tujuan umat manusia. Gak ada di antara kita yang pengen diadab, disiksa dalam api neraka. Gak ada di antara kita yang mau. Siksaan yang tidak pernah terputus, nggak pernah berhenti. Azab yang tidak pernah terbetik oleh hati, tidak tidak pernah dipandang oleh mata dan tidak pernah terbayang pada akal kita. Terus menerus dalam api neraka. Siapa yang pengen diazab disiksa? Gak ada. Di dunia saja nggak mau, apalagi di akhirat. Dan di antara jalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita masuk ke dalam surga taatnya antum kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang taat kepada Allah dan Rasul dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ini ganjaran disebutkan apa? anda mendapatkan surga di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasul khalidina fiha kekal di dalamnya Wadzalikal azim dan ini merupakan kemenangan yang besar. Kenikmatan yang paling agung bagi seorang muslim diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam kenikmatan yang abadi. Tapi butuh pengorbanan, butuh usaha. Dengan apa? Di antaranya taat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hak yang kedua. Kemudian hak yang ketiga tasdiquhu fima akhbar membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan ini kewajiban setiap muslim yang dikabarkan oleh Nabi Wasallam wajib kita terima, wajib untuk diikuti, wajib untuk dibenarkan ketika kabar itu datangnya dengan derajat yang sahih. Baik, kabar itu di masa lampau atau pada zaman beliau atau di masa yang akan datang. Contohnya masa yang lampau penciptaan langit dan bumi. Makhluk yang pertama kali diciptakan. Kemudian penciptaan Adam. Kemudian diturunkannya ke bumi. Kemudian diutusnya para nabi dan rasul kepada umat-umatnya. Kemudian balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan risalah Nabi. Atau kabar pada zaman beliau. Bagaimana cara dakwah? Bagaimana rintangan yang beliau hadapi? Bagaimana gangguan orang-orang kufar kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau wafat atau kabar yang akan datang bisa jadi seribu tahun, puluhan ribu tahun. Mulai munculnya berbagai macam film, peperangan peperangan yang ada, sampai keluarnya dajjal dan terjadinya hari kiamat. Ini semuanya harus kita percayai kabar yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi kepada umatnya. Dan kabar yang diberikan Nabi pasti benar. Kabar yang diberikan oleh Nabi Ali Wasallam pasti benar, walaupun itu berlawanan dengan akal manusia yang rusak dan hawa nafsu mereka. Kenapa kita katakan akal manusia yang rusak? Karena akal yang sehat nggak akan berlawanan dengan hadis-hadis Nabi Ali Wasallam. Karena beliau tidak berbicara melainkan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wasallam merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Najm wan najmi idza hawa demi bintang ketika terbenam ma dhalla sahibukum wa ma ghawa Sungguh teman kalian Muhammad alaihi salatu wassalam tidak sesat dan tidak keliru wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha akan tetapi itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berarti pasti benar. Allamahu shadidul quwa yang mengajarkan kepadanya malaikat Jibril yang besar yang kuat. Zumiratin fastawa yang memiliki akal cerdas dan menampakkan dirinya dengan jasad yang asli. Wahwa bil ufukil a'la. Dari ufuk yang paling tinggi. Mengajarkan kepada Nabi Alaihissalam. Berarti kabar yang disampaikan oleh beliau pasti nyata. Terjadi atau belum kita menjauhi apa yang beliau larang. Karena menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena semua yang dilarang oleh beliau pasti jelek. Apa yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasti mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hasyr Wa ma atakumur rasulu Yang datang kepada engkau dari Nabi alaihi salatu wasallam ambil. anhu Dan yang dilarang lepas, tinggalkan, copot, jangan diikuti, buang jauh-jauh yang datang dari Nabi alaihi wasallam kerjakan, ambil, amalkan yang dilarang oleh Nabi alaihi wasallam tinggalkan, copot, lepas. Dan di antara larangan Nabi alaihi wasallam bagi kita berpartisipasi. Banyak larangannya. Di antaranya ikut berpartisipasi di dalam acara-acara adat istiadat meramaikan upacara-upacara non-muslim. Di antara larangan Nabi Ali Shallallahu Wasallam ikut sertanya kita dalam mengikuti acara-acara non-muslim orang-orang kufar baik dari kalangan Yahud, Nasara dan selainnya. Kita sebagai seorang muslim perlu bangga dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan bangga dengan syariat yang lain. dan ikut serta merta dalam acara mereka seperti menonton, melihat kan cuma sekedar menonton melihat masa nggak boleh datangnya anda hadirnya anda melihatnya anda itu sama dengan anda membenarkan dan anda ridho terhadap acara-acara tersebut yang penuh dengan kebatilan sama dengan Anda ridho. Padahal kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berloyalitas kepada mereka. Gak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayuhalladzina amanu, la tattahidul yahuda wal nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara kekasih bagi kamu. Ba'dhum awliya'u ba'd sebagian menyayangi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Yang loyalitas kepada mereka berarti termasuk dari golongannya. Loyalitas kepada mereka dihukumi sama dengan orang-orang tersebut. Apakah mau? Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang berbuat zalim. dan berloyalitas nggak mesti kita ikut ritual-ritual yang ada nggak mesti dalam bentuk loyalitas merasa senang merasa asik merasa pede ikut ke acara-acara tersebut atau malah bekerja sama naudzubillah membuat spanduk menyebarkan iklan mengirim kartu ucapan selamat kong bufacai atau bufacai ini nggak benar atau mengirimkan parsel karangan bunga atau seorang muslim punya sualayan punya toko punya toserba punya supermarket dia buat diskon di barang-barang yang dia jual ketika bertepatan dengan hari-hari upacaranya mereka atau adat istiadatnya mereka. Atau yang vokal saat ini, yang banyak tersebar saat ini, dengan apa? Dibuatnya perlombaan. Adanya perlombaan, kita ikut barongsai contohnya, yang menjadi ciri khasnya mereka. Ini nggak boleh ikut dalam lomba contohnya. Berarti kita ikut serta saling membantu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Padahal Islam telah memberikan kepada kita hari yang boleh kita rayakan. cuma dua saja dalam Islam, gak ada selain itu. Dan kita wajib bangga dengan dua hari ini. Dalam hadis Anas Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kota Madinah. Walahum yauman yal'abuna ma ketika sampai di kota Madinah melihat penduduk-penduduk tersebut sedang berpesta pora mereka. Merayakan. Nabi salatu wasallam bertanya, "Mahadzanil yauman? Ini dua hari apa?" Mereka mengatakan, "Kunna nal'abuhuma fil jahiliyah ya Rasulullah." Dua hari ini sejak zaman jahiliyah kita merayakan ya Rasulullah hari Nairus dan hari Mahrajan. enam hari dalam satu tahunnya. Nairus enam hari, mahrojan enam hari. Enam hari ini mereka berpesta pora. Sejak zaman jahiliyah kita sudah bersenang-senang, berlomba-lomba, bermain-main, bergembira pada dua hari itu. Dibiarkan sama Nabi alaihi salatu karena baru sampai di kota Madinah. Enggak. Salah ditegur oleh beliau. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha qad abda lakum khairan min huma." Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kepada kalian dua hari yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih bagus. Idul Fitr wa Idul Adha. Ini kita bangga. Idul Fitri dan Idul Adha selainnya kita berlepas diri Hak yang pertama tadi apa? Ya. Hak yang pertama tadi apa? Ah. Nah. Menjadikan beliau sebagai pemimpin. Hak yang kedua? Ah. Beliau ditaati dan ini merupakan hak yang paling besar. Kemudian yang ketiga? Nah, membenarkan Nah, apa yang beliau kabarkan dan petunjuk. Kemudian yang keempat, menjauhi apa yang telah Nabi alaihi Shallallahu wasallam larang dan sudah kita sebutkan salah satu contohnya. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir atau yang sebelum terakhir kalau cukup waktu Yang kelima, kita mencintai Nabi alaihi salatu wasalam di atas kecintaan kita kepada siapapun. Hak yang kelima kita jadikan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas alaihi salatu wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi tidak beriman salah satu di antara kalian tidak beriman salah satu di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, dan seluruh manusia yang ada. Kenapa disebutkan di sini ayah dan bapak? Karena memang keduanya yang paling melekat dan condong dalam hati kita, yang paling Anda cintai siapa? Anak. Yang paling Anda cintai orang tua. Di sini Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan tidak sebenar-benarnya iman sampai kita menjadikan Nabi Ali Shallallahu Wasallam lebih kita cintai daripada istri, daripada anak, daripada suami, daripada ayah, daripada ibu, daripada keluarga yang kita miliki. Nabi paling atas. Baru setelah itu mereka. Dan mereka, dan mereka. Suatu ketika, Umar Ibn Al-Khattab berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba mengatakan, Wallahi, Demi Allah kata Umar bin Khattab. La anta ahabbu ilayya min kulli Demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai kata Umar. Daripada segala sesuatu yang ada. Illa min nafsi kata beliau. Kecuali diriku. Maksudnya Umar, aku cinta kepada diriku baru setelah itu engkau wahai Rasulullah di atas segala sesuatu. Tapi di sini Umar lebih mengedepankan siapa? Dirinya kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Sahabat dekat Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengeluarkan perkataan yang tidak layak maka dinasehati, ditegur. Nabi mengatakan, La walladhi nafsi biadi. Tidak, wahai Umar. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai kamu jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Perbedaan sahabat dengan kita. Mereka mendengarkan suatu perkataan dan langsung diamalkan dengan sebaik mungkin. Kata Umar, "Wallahi la antal an ahabbu ilayya min nafsi." Wallahi saat ini wahai Rasulullah engkau lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Mendengar perkataan ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-an ya Umar. Ini baru benar wahai Umar. Menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya dan orang yang paling dia senang. sifatnya para sahabat. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam berikrar orang yang paling mereka cintai melebihi segalanya yaitu Nabi alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ba'atha Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan Suatu ketika Nabi Ali Shallallahu wasallam mengirim sebuah pasukan berkuda lengkap dengan senjata ke arah Nijin, Ke arah selatan. Mereka pun berjalan. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan tersebut mereka mendapatkan Thumama ibn Asal. Thumama ibn Asal dari kabilah Hanafi. Thumama ibn Athal al-Hanafi. Seorang saudagar yang kaya raya. Pedagang terkenal di kota Mekah. Dari Bani Hanifah. Melihat orang ini seolah-olah para sahabat mendapatkan jackpot. Mendapatkan kesempatan emas. Thumamah pun ditangkap. Dan dibawa ke kota Madinah. Sumamah ini pedagang besar. Dan dia sebagai importir. Kalau zaman kita mungkin pemasok sembako. Ini Tumamah merupakan importir bahan makanan bagi orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Ditangkap oleh para sahabat. Siapa yang nggak tahu tumama? Farabatuhu fi sariyatil masjid. Setelah sampai di kota Madinah, Tumamah diikat di salah satu tiang masjid. Dimasukkan dan diikat di salah satu tiang masjid. Hatta atahu Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu, tidak lama Nabi alaihi salatu wassalam datang kemudian berkata kepada Tumamah. Nabi tahu dan Tumamah tahu. Dulu mereka di Mada indaka ya Thumama? Kamu akan berbuat apa saat ini wahai Thumama? Kata Thumama mengatakan, In taktul, taktul zadam. In taktul, taktul zadam. Kalau engkau bunuh aku, darahku ini berharga. Karena dia termasuk pemimpin kabilahnya Bani Hanifah dan kaumku akan marah. Wa intun imtun im ala syakir. Kalau kamu berbuat baik, lepaskan aku dan ingat. Sumama merupakan orang yang tidak akan lupa balas budi. Wa intas al malan Pengen uang, sebutkan bilangannya, dikasih. Mendengar perkataan, ditinggal oleh Nabi Alaihissalam. Berjalan sampai keesokan harinya, hari kedua didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mada indaka ya Thumama? Kamu punya apa itu mama Kamu akan berkata apa pada hari ini? Ma'indi Inna illa ma Aku tidak punya apa-apa kecuali yang sudah aku sampaikan kepada engkau. Kalau kamu bunuh, darahku berharga. Kaumku akan malah. Kalau engkau berbuat baik, membebaskan aku, ingat tuh orang yang tidak akan lupa kebaikan manusia. Tapi kalau kamu ingin uang, sebutkan bilangannya, kita akan kasih. Jadi orang kaya raya. Ditinggal oleh Nabi alaihi salatu sampai keesokan hari. Hari keberapa? Hari ketiga. Di sini ikhwani afiatakumullah faedah fikhi menunjukkan kepada kita bolehnya orang kafir masuk ke masjid. jadi sini hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Nah, untuk sebuah kemaslahatan atau semua perkara yang mubah mungkin untuk nah, mengetahui jadwal yang ada di masjid tersebut atau ingin minta data masuk untuk suatu kemaslahatan atau mungkin untuk minta air minum. Kalau disediakan di masjid tersebut air minum cuma-cuma. Maka orang kafir boleh masuk ke dalam masjid sebagaimana hadis ini. Umama ibn Asal diikat dan dia seorang musyrik. Nah, begitu pula dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim yang dalam keadaan tidak suci bahkan junub sekalipun boleh untuk masuk masjid. Karena mama orang musyrik. Musyrik nggak tahu toharo. Selagi musyrik boleh, maka muslim pun nah lebih untuk diperbolehkan. Walaupun dalam keadaan junub. Untuk masuk ke dalam masjid dengan hadis ini. Dan begitu pula hadis-hadis yang lain Nabi SAW menerima utusan dari para pendeta yang datang dari negeri Najran, dari negeri Yaman. Dan mereka tinggal di masjid beberapa hari, mendengarkan Al-Qur'an sampai mereka pun nah, mendapatkan hidayah. Pada hari ketiga ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Mata indaka ya Sumama? Kamu punya apa wahai Sumama?" Kata Sumama, "Aku enggak punya apa-apa kecuali yang sudah aku sebutkan kepada engkau. Kalau kau bunuh aku, darahku berharga. Kalau kamu mau uang, kita kasih." Kalau kamu bebaskan aku, ingat Sumama, enggak akan lupa kebaikan orang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atriku Sumama, bebaskan orang ini." Para sahabat kaget. Ini emas Mungkin bisa barter dengan harta yang banyak. Nabi Alaihissalam tahu-tahu mengatakan lepas, bebas kamu lagi. Nah, maka dibuka ikatannya oleh para sahabat. Fadahabu ila nakhlin qaribin min masjid. Thumamah keluar menuju ke salah satu batang kurma yang dekat dengan masjid. Fakhtasalah dia pun mandi. Setelah itu masuk kembali untuk menemui Nabi Alaihissalam sambil mengatakan, Wallahi, maka wajhun ala wajhil ard abghadu ilayya min wajhi Demi Allah, wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajah. Wa makana dinun abghadu ilayya min dini. Tidak ada agama yang lebih aku benci di muka bumi ini melainkan agamamu Islam. Wa makana baladun abghatu ilayya min baladik. Tidak ada sebuah daerah yang lebih aku benci melainkan kotamu, negerimu, daerahmu ini yaitu kota Madinah. Fawallahi laqad asba'a wajhaka ahabbul wujuh ilayya. Demi Allah, saat ini wajahmu merupakan wajah yang paling aku cintai di muka bumi. Wa asbaha baladaka ahabbul bilad ilayya. Dan tidak ada sebuah negeri yang lebih aku cintai pada saat ini. Melainkan negerimu kota Madinah. Wa makana dinun ahabbu ilayya min dinik. Tidak ada agama yang lebih aku cintai pada saat ini. Melainkan agamamu. asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kemudian minta izin pulang ke kota Makkah. dan sudah tersebar di sana. Tumama telah murtad dari agama nenek moyang. Nah, Tumama telah murtad dari agama nenek moyang. Kemudian mereka mengatakan ketika berpapasan dengan Tumama, sobada, wahai Tumama engkau telah keluar dari agama yang telah diajarkan kepada engkau. Kata Thumama lakot aslam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku telah masuk Islam bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahi la ya'tiyannakum habbat hinta min al yamamah Demi Allah tidak akan aku datangkan kepada kalian sepit, seputir biji gandum sekalipun dari negeri Yamamah menuju ke kota Mekah hatta ya'zana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengizinkan kepada Kalau Nabi tidak mengizinkan aku tidak akan membawa kepada kalian kalau zaman kita mungkin hatta sebutir beras sekali. Inilah para sahabat kalau sudah masuk Islam menjadikan kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam di atas kecintaan mereka kepada siapapun ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin